Dan pada kesempatan kali ini insyaallah Allah Ta'ala kita akan Eh, melihat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah menyimpulkan beberapa hal penting pada pertemuan yang telah lalu. Di antaranya adalah semangat para sahabat di dalam bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Tentang perkara agama ini. Karena mereka betul-betul meyakini bertanya itu adalah perkara yang wajib yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'anul Karim. Huwa minal ibadat, termasuk dari ibadah pada Allah. Allah berfirman, "Fas'alu ahlad zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu zikir, kepada para ulama, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak tahu. Dan sahabat adalah orang yang paling mengerti ayat ini dan mereka adalah orang yang paling mengamalkan ayat ini dengan baik, dengan adab-adabnya. Nah, mereka telah melaksanakan ayat ini sebagai khairun nas, sebagai generasi yang terbaik. Dan di antara sebab mereka menjadi generasi yang terbaik karena semangat mereka di dalam ada soal bertanya kepada Nabi Ali Shallallahu Wasallam tentang urusan agamanya. Nah, dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kita semuanya pertanyaan-pertanyaan sahabat yang diajukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan jawaban-jawaban Nabi itu terjaga ila yaumina hadha sampai hari ini. Nah, ini diantara kekhususan umat ini. Kekhususan umat al-Islam Allah Subhanahu wa taala menjadikan ucapan Nabi alaihi salatu wasallam terjaga. Sebagaimana Al-Qur'anul Karim juga Allah ada jaga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan al zikr al zikr di sini Al-Qur'anul Karim dan para ulama menjelaskan masuk di dalamnya juga adalah hadis. Bukan hanya Al-Quran yang dijaga, namun hadis. Karena dengan hadis itu Al-Quran difahami. Yang masih global disebutkan rinciannya di dalam apa? Hadis. Ya. Yang masih umum disebutkan pengkhususannya di dalam hadis. Ya. Artinya kalau yang dijaga hanya Al-Quranul Karim saja, sementara hadis tidak dijaga, ya berarti Al-Quran tidak terjaga. Karena yang dijaga oleh Allah lafatnya dan juga maknanya. Lafad dan apa? Maknanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa aqimus Tegakkan salat. Ini ayat dijaga lafatnya wa aqimus shalah wa atuz zakat. Lafadnya dijaga, tidak bisa ditambah, tidak ada yang mampu mengurangi, tidak ada yang bisa merubah. Pemahaman dan makna ayat ini juga dijaga. Yaitu tentang kaifiyatus sholat, tata cara sholat sesuai dengan tuntunan Nabi Ali salatu wassalam. Kaifayusalli, bagaimana sholat sholat diawali dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam, ada yaqra apa yang dibaca ada takbiratul ihram. Ini semuanya di mana? Di dalam hadis. Maka penjagaan Allah terhadap Al-Quranul Karim maknanya juga penjagaan Allah terhadap hadis Nabi Ali Shallallahu Wasallam ya yang itu adalah tafsir wabayan penjelasan ya dan tafsir dari Al-Quranul Karim dijaga sehingga kaum muslimin ala bayyinah kaum muslimin di atas bayinah, di atas bukti, di atas dalil, di atas basirah. Ya. Karena selalu ya terkait dengan sabda Nabi Muhammad SAW, sabda-sabda nabinya. Berbeda dengan umat-umat yang lain. Umat Nasoro tidak bisa mendapatkan ucapan Isa bin Maryam bersambung sanatnya, tidak ada. Al-Yahud yang mereka mengatakan umatnya Musa alaihi salatu wassalam tidak bisa mendatangkan sanad yang merupakan bukti bahwasanya ini betul-betul ucapan Musa alaihi salatu wassalam. Tetapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia mendatangkan sabda Nabi, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda. Kemudian ditanya, mana buktinya? Rasul mengatakan demikian, bisa didatangkan buktinya. Haddasani fulan, an fulan, an fulan. Hadis ini diriwayatkan oleh fulan, dari fulan, dari fulan, dari sahabat, dari Rasul alaihi salatu wassalam. Ini termasuk nikmat yang besar yang kita wajib mensyukurinya. Wajib kita syukuri nikmat ini. Nikmat dijaganya Al-Quran, nikmat dijaganya sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Dan termasuk yang dijaga sampai kita, yang terkait dengan pembahasan kita ini adalah al-as'ilah wal-ajwibah. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam, wal-ajwibah dan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertanyaan sahabat apa, jawaban Nabi apa itu terjaga. Dan kita akan membacakan ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah al-ahadits as-sahihah, hadis-hadis sahih terkait dengan as-su'al wal jawab. Pertanyaan-pertanyaan sahabat dan juga jawaban Nabi alaihi salatu wassalam dalam beberapa majelis insyaallah taala. Kita awali ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah dengan sebuah hadis yang di dalam hadis ini ada soal pertanyaan sahabat wa jawabur rasul. Dan jawabnya Rasul alaihi salatu wassalam. Diriwayatkan <clears throat> melalui jalan eh, Ishaq ibn Mansur dari Abdurrahman bin Mahdi dari Sufyan eh, as sawri dari Alqamah bin Marsad dari Sulaiman bin Buraidah Nabihi Buraidah dari sahabat Buraidah radhiyallahu taala anhu annahu qala Sahabat Buraidah berkata Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda'u inda kulli salatin. Adalah kebiasaan Nabi, beliau berwudhu setiap salat. Datang waktu subuh beliau berwudhu, Datang waktu zuhur beliau berwudhu, datang waktu asar beliau berwudhu, walaupun beliau belum batal. Ya. Jadi demikian Nabi berwudhu setiap apa namanya? sholat. Falamma kana yaumul fathi ketika Fathu Makkah ya, ketika perang Fathu Makkah tahun 8 Hijriah ya Nabi menguasai kota Makkah. Tawab doa Nabi berwudu wa masaha ala khufay. kemudian beliau mengusap dua sepatu beliau khufnya beliau nah ini diantara rukhsah seorang berwudu ya ketika harus mencuci kaki kaki tidak dicuci karena sedang memakai apa ya. sepatu atau yang semakna dengan itu dan cukup diusap syaratnya ya dia telah memakai dua sepatunya itu dalam keadaan apa suci jadi misalnya saya berwudu sudah suci kemudian setelah itu saya pakai kaos kaki tebal karena sedang sakit misal ya kaos kaki sama dengan khufain Baik. Jadi memakainya dalam keadaan saya suci sudah, berwudu sempurna. Kemudian tiba-tiba batal. Ya, batal datang waktu sholat saya harus berwudu. Ya, saya berwudu seperti biasa, namun ketika akan mencuci kaki tidak perlu melepas apa? Syorobe. Tidak perlu melepas sepatunya atau kaos kakinya, cukup membasahi kedua telapak tangan dan mengusap bagian apa? punggung ya. E, kaki. Nah, Baik, kembali pada hadis ini. Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengusap dua khufnya. Fasallat salawat biwudu'in wahid. Maka beliau melakukan sholat lima waktu dengan satu wudhu. Subhanallah. Beberapa sholat beliau lakukan dengan satu wudhu. Subuh beliau sholat, zuhur, beliau tidak wudhu lagi. Asar tidak wudhu lagi. Artinya beliau melakukan sholat yang kedua dengan wudhu sholat yang apa? Pertama. Dan dilanjutkan di sholat-sholat berikutnya karena beliau belum batal. Beliau belum batal. Dan ternyata ini ya kejadian ini diperhatikan oleh para sahabat. Ini menunjukkan sahabat itu perhatian sekali dengan setiap perbuatan siapa? Rasul. Sampai ngerti dan tahu beliau itu sholat dengan wudhu yang yang dulu sampai tahu ya. di antara yang tahu adalah Umar bin Khattab Umar selalu bersama dengan Nabi termasuk Abu Bakar As-Siddiq terlebih Abu Bakar As-Siddiq Faqala Umar radhiyallahu anhu maka Umar bertanya nah hadza huwa syahid pertanyaan apa sahabat ketika mereka melihat Nabi alaihi salatu wasallam melakukan sesuatu pekerjaan, suatu perbuatan. Nah, apalagi tidak seperti biasanya. Mereka bertanya, tidak membiarkan, mereka tidak tahu, kemudian diam. Tidak. Azza min rahmatillah alaina wa ala nas. Ini termasuk rahmat Allah atas kita dan manusia seluruhnya. Karena Allah menyiapkan generasi yang terbaik. Yang mereka semangat untuk bertanya. Sehingga kita pun yang mengambil apa? Faedah. Ya. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Ya Rasulullah, innaka fa'alta syai'an lam takun taf'aluhu." Ya Rasulullah, saya melihat engkau melakukan sesuatu yang tidak seperti biasanya engkau lakukan. Biasanya kalau datang waktu sholat beliau memperbarui apa? Wudhu. Memperbarui wudhu. Tapi ini saya melihat engkau melakukan sesuatu yang tidak biasa engkau lakukan ya Rasulullah. Nah. kalau maka Nabi Ali Shallallahu wasallam menjawab, "Inni amdan fa'altuhu ya Umar." Aku sengaja melakukannya ya Umar. Jadi beliau sengaja memang melakukannya libayanil jawaz untuk menunjukkan bolehnya. Bolehnya kita melakukan sholat dengan wudhu sholat sebelumnya. Nah, bolehnya kita sholat ya dengan wudhu sholat sebelumnya. Ya, seperti sekarang ini kita berwudhu tadi untuk sholat apa? Maghrib. Kemudian kita duduk di sini sampai isya misalnya belum batal. Nah, menggunakan wudhu sholat apa? Maghrib. Ini masalah muslimin rahimahun rahimakumullah. Hadis yang ada di hadapan kita ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah wa Abu Dawud wa Nasa'i Tirmidzi, Ibnu Majah wa Ahmad wa ghairuhum dan yang lainnya wa huwa hadisun sahih. Ini adalah hadis sahih. Baik, kita masuk contoh berikutnya. Nah, hadis berikutnya. <clears throat> hadis berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Yahya dari Utsman bin Umar dari sahabat eh, atau dari Imam Malik Malik bin Anas, dari Salim bin Nadhr, dari Sulaiman bin Yasar, dari Al-Miqdad Ibn Al-Aswad. Dari sahabat Al-Miqdad Ibn Al-Aswad. radhiyallahu taala anhu. Qala Al-Miqdad, berkata sahabat Al-Miqdad Ibn Al-Aswad. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yadnu min ahlihi fayumzi faqala idza wajada ahadukum syai'an min dzalika falyanzah farjahu qala ya'ni yasiluhu wa yatawaddau sahabat al-miqdad ibn al-aswad radhiyallahu taala anhu beliau menceritakan saya bertanya kepada Rasul alaihi salatu Naam, wa syahid. Sahabat bertanya. Sahabat bertanya, saya bertanya kepada Nabi Ali Shallallahu Wasallam anir rojul tentang seorang laki-laki yang ia min ahlihi, dia mendekat kepada istrinya. Nah, bahasanya demikian mendekat, mendekat ya mungkin yukabil bisa jadi mensium atau e, eh, bum memeluk atau nah mendekat seperti itu. Nah, fayumzi kemudian mengeluarkan mazi li syahwah karena apa? Syahwa. Nah, yakni keluarnya madi, al-ma' lazij, air yang apa namanya? E, ma'ruf ya, yang biasa keluar ketika ada syahwah. Nah, bukan mani. Baik. ini kalau keluar seperti ini bagaimana ya Rasulullah? Apa hukumnya? Apa hukumnya? Fakala maka Nabi Ali Shallallahu Wasallam menjawab dan jawaban ini untuk sahabat Miqdad ibnul Aswad dan itu menjadi ilmu bagi kita semuanya bagi umat Nabi Ali Shallallahu Wasallam wahada min barakati ilmi sahabat dan ini termasuk keberkahan yang Allah berikan kepada ilmu sahabat karena ilmunya mereka bukan hanya mereka saja yang memanfaatkannya tetapi anas fil alam manusia di alam ini nah Waqad Allah dzalik. Dan Allah menghendaki itu. Allah memberkahi ilmu mereka ini para sahabat. Nabi menjawab, "Idza wajada ahadukum syai'an min dzalik," kalau salah seorang di antara kalian mendapatkan yang seperti ini, terjadi yang seperti ini, keluar mazi, ya. Dan keluar mazi itu bisa mengenai badannya, pakaiannya, ya Nabi Ali Shallallahu Wasallam mengatakan, ya, fal yanbah farjahu. Nah, hendaknya dia mencuci farjinya, zakarnya. Nah, uh, karena ini termasuk al-kharij minas sabilain, keluar dari dua jalan. Seperti air kencing membatalkan wudhu ya Ya. Dan itu najis karena diperintahkan untuk apa? dicuci. Ya, jadi kalau mengenai badan kewajibannya adalah dicuci. Tapi kalau mengenai pakaian, ya sirwalnya misalnya dalam hadis yang lain cukup diperciki. Ada minar rukhsah. Kalau mengenai pakaian cukup dipercik, ya. Tapi kalau mengenai badan, ya az-zakar dan yang semisalnya dicuci. Beda antara percik dengan apa? Ya, dicuci. Adapun masalah batal atau tidak, Nabi mengatakan wa dan hendaknya dia apa? berwudu. Berarti ini membatalkan apa? Membatalkan e, eh, wudu namun tidak mewajibkan mandi. Tidak mewajibkan mandi. Hadasnya adalah hadas mada asghar. Nah. Ini ikhwatul kiram rahimah rahimakumullah. Ya, pertanyaan Al-Miqdad Ibn Al-Aswad radhiyallahu taala anhu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kita masuk <clears throat> eh, hadis berikutnya dari Abdurrahman Abu Abdurrahman As-Sulami dari Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu annahu qala kuntu rajulan mazza'an فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ابنته كانت عندي فأمرت رجلا فسأله فقال منه الوضوء فقال منه الوضوء نعم Diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami dari sahabat Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib berkata, "Kuntu rajulan mazzaan." Saya adalah seorang yang banyak mengeluarkan madzi. Nah, dan ini tentu masalah bagi Ali. Tetapi beliau ada rasa malu untuk bertanya kepada Nabi. yaitu namun saya malu an as'ala Rasulullah saw Saya malu untuk bertanya kepada Rasul. Kenapa malu? anna ibnatahu kanat indi karena putri Rasul yaitu Fatimah ya istri saya. Dan Nabi itu ya keluar karena apa? syahwah nah, seringkalinya. Dan Ali bin Abi Thalib beliau tidak ta'addud, tidak berpoligami ya ketika beliau menikah dengan siapa? Fatimah. Sampai wafatnya Fatimah. Nah. Dan Fatimah wafat enam bulan setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Ali akan bertanya tentang ini, ya berarti ada kaitan dengan siapa? Fatimah. Fastahya, maka beliau malu untuk bertanya ya kepada Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Namun malunya beliau ini tidak menghalangi untuk bertanya. Ada torikoh Bagaimana saya bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam? Naam. Fa amartu rajulan. Saya minta tolong orang. Ini sahabat lain saya suruh. Coba kamu tanya Nabi. Nah. Ini juga ikhwatul kiram. Jangan sampai malu kita kemudian menjadikan kita tidak apa? Bertanya lah isin lah nyawa takon. Rasa takon baik. Gua ngerti ilmu ini malah jadi tambah rusak. Kan ada orang seperti itu. Soalnya pernah ada seorang tanya kepada kita, bertanya sesuatu, kemudian kita jawab tidak boleh, itu haram. Saudaranya di sampingnya malah nyalahkan dia yang tanya, kamu tidak tak takon barang, berarti ngerti naik kue haram, nah, kan repot seperti itu. Ya. Beda dengan Bani Israel, Ya. Malah dia mengatakan jangan kayak Bani Israel, banyak tanya jadi akhirnya apa? Berat loh, lain ceritanya. Dulu kalau Bani Israel tidak seperti ini. Ini hukum sudah pasti. Islam sudah sempurna. Ya. Islam sudah sempurna. Di zaman Nabi haram ya sampai hari kiamat pun tetap apa? Haram. Homer haram sejak zaman Nabi sampai sekarang haram. Ya. berubah dengan pertanyaan seseorang. Beda dengan Bani Israel ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelih bakorah, menyembelih sapi. Tadinya mudah. Sapi apa saja silahkan di sembelih. Sapi tua, sapi muda, sapi mahal, sapi murah, sapi putih, sapi merah, muhim silahkan. Sapi yang sudah kerja atau sapi yang belum diperkerjakan, bebas. Namun karena ta'anud, ya, karena sikap membangkang, dan sikap tidak taslim, tidak berserah diri dengan perintah Allah, mereka banyak bertanya kepada nabi-nabi mereka. Itu yang dimaksudkan dalam hadis Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam di antara maksud dan makna sabda Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam, Innama ma ahla kana qablakum kastratu masailihim wahtilafuhum ala ambiyahim. Sesungguhnya perkara yang menjadikan binasa umat-umat sebelum kalian adalah karena banyaknya mereka bertanya kepada apa? Nabi, bukan pertanyaan yang dimakna istirsyat meminta bimbingan tidak. Tapi sualut ta'annud. Pertanyaan orang-orang yang membangkang. Sehingga Allah berat. Yang tadinya sapinya bebas, akhirnya menjadi ditetapkan umurnya, sifat warnanya, ya sampai sapi yang belum pernah dipekerjakan dan seterusnya. Sehingga menjadi sulit atas mereka. Ada pelajaran penting dari kisah Ali bin Abi Thalib. Sangat wajar ketika Ali bin Abi Thalib malu bertanya dalam masalah ini. Iya. Beliau banyak mengeluarkan mazi. Tapi kalau saya tanya, saya malu pada Rasul Ali Shallallahu Wasallam kan istri beliau cuma satu yaitu siapa? Fatimah, ya putrinya Rasul. Malu beliau untuk bertanya. Tasdah yaitu maka saya karena saya malu saya perintahkan saya minta tolong fa amartu rajulan Saalah saya minta tolong sahabat yang lain fasalah untuk bertanya kepada Nabi ya bertanya tentang seorang yang banyak mengeluarkan Nabi akhirnya ya faqala ternyata Nabi memberikan jawaban minhul wudu dengan sebab keluarnya mali wajib atasnya apa wudu yakni itu membatalkan apa wudu nah Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah ini Eh, hadis eh, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Baik, kita masuk pada hadis berikutnya. Baik. <coughs> hadis ini diriwayatkan melalui jalannya Simak ibn Harb dari Ja'far ibn Abi Thawr dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu Jabir bin Samurah mengatakan anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam datang seorang sahabat kepada nabi Kemudian bertanya, fakal atawadda'u min luhumil ghanam?" Apakah seorang itu berwudhu kalau dia makan daging kambing? Jadi ketika makan daging kambing apakah wajib wudhu? Kala Nabi mengatakan, "La, tidak." jadi makan daging kambing itu tidak membatalkan apa? wudhu? Kala kemudian bertanya lagi, Fa'usul dia fi marahil ghanam ya Rasulullah. Bolehkah saya salat di e, marahil ghanam? Ya. Marabidul ghanam, yakni tempat e, kandang apa namanya? kambing. Nah. Kala kata Nabi, "Na'am." Iya. Baik. Mungkin seorang mengembalakan kambing ya e, cukup jauh bisa jadi nanti tengah padang pasir dia tidak pulang sampai waktu lama Nah, dia sholat di tempat di situ, kambing-kambingnya juga apa namanya, ya berada. Bolehkah saya sholat di situ? Kata Nabi, naam, iya. Ini juga diantara dalil yang menunjukkan tidak najisnya kotoran apa? Ya, kambing, hewan yang dimakan dagingnya. Naam. Baik, Kemudian bertanya lagi. Fa'atawadda'u min luhumil ibil. Lalu bagaimana kalau saya makan daging onta? Apakah saya berwudhu? Kala na'am, iya. Berarti makan daging onta itu membatalkan ada wudhu. Jadi di antara daging-daging itu yang membatalkan hanya daging apa? Onta. Ikhtalafal ulama fi hadil masalah. Memang ada khilaf di kalangan para ulama tentang memakan daging onta apakah membatalkan wudhu atau tidak. Tetapi yang rajih min qawlai ahli ilm yang paling kuat di antara dua pendapat ahlul ilm adalah batalnya seorang ketika memakan daging apa? Daging onta. Nah, wabillahi itu. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini hadis e, tentang e, seorang yang e, memakan daging onta dan daging apa? Kambing. Nah, Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Di antara hadis yang juga berisi soal, nah, sahabat yang diajukan kepada Rasul Ali salatu wassalam, nah, eh, <coughs> hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu ada pertanyaan yang diajukan kepada Nabi qila ya Rasulullah Rasul ditanya oleh para sahabat ana tawaddau min bi'ri budha'ah وهي بئر wal wal hiyadu wa luhumul kilat. Faqala al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'. Rasul Ali Shallallahu Wasallam ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apakah kita boleh berwudhu dengan air dari sumur Budoah? Ada sebuah sumur namanya sumur Budoah di Madinah. Kenapa para sahabat bertanya, bolehkah berwudhu dengan air dari sumur Budoah? Karena ada kejadian yang menjadikan para sahabat bertanya, bi'run yufrahu natin." Karena sumur ini ya Rasulullah masuk ke dalamnya natin. Ya, sesuatu yang apa namanya? E, berbau tidak enak, mungkin ada bangkai masuk di dalamnya. Wal hayubu, awal hiyabu, mungkin e, pembalut ya, kain yang terkena hayub, ya. Waluhumul kilab, atau bahkan daging anjing masuk ke dalamnya. Baik. Faqala guna Nabi menjawab, "Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'." Air itu ya, tahurun, suci dan mensucikan. La yunajjisuhu syai'. Tidak ada yang menjadikan air itu najis. Walaupun masuk ke dalamnya tadi, tangkai dan seterusnya. Namun dengan syarat selama tidak berubah salah satu dari tiga sifatnya sebagaimana di eh, dengan eh, ijma ya. Selama tidak berubah baunya, rasanya dan apa? warna. Salah satu dari tiga ini. Nah, Ikhwatul kiram rahimah rahimakumullah. Eh, ada pembahasan penting disebutkan oleh para ulama terkait dengan sumur ini. Jangan sampai kita punya pikiran bahwasanya sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajmain sengaja menjadikan sumur ini masuk ke dalamnya apa tadi? Iya. Ada bangkai, ada daging anjing, ada pembalut apa namanya haid dan seterusnya. Sahabat nggak mungkin melakukan itu. Jangankan sahabat, orang kafir pun ya tidak mungkin melakukan itu ya atau tidak? Kalau itu adalah sumber air yang dia gunakan untuk minum, yang dia gunakan untuk keperluan sehari-hari. Ya. Baik. Jadi diterangkan oleh para ulama, sumur ini, sumur Budoah itu sumur yang airnya memang banyak, melimpah di Madinah. Hanya saja tempatnya itu di tempat yang munkhafid, tempat yang rendah. Sehingga ketika ada hujan, ya, ya air masuk ke mana? Ke sumur ini. Nah, ketika hujan kemudian air mengalir otomatis membawa apa? Ada sampah masuk, terkadang didapatkan ada apa namanya? Ada kotoran masuk. Nah, Dan suatu hal yang yang pasti ketika itu kotoran masuk dan bisa dibersihkan akan dibersihkan, akan diambil. Tetapi permasalahannya sekarang adalah para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah bagaimana dengan air yang ada di sumur Budoah ini? Selama sementara kita melihat, kita menyaksikan ada beberapa hal yang masuk ke dalamnya tadi. Karena sebabnya tadi. Sebab air banjir yang membawa nah, kotoran-kotoran nah, itu. Nabi menjelaskan dengan jawaban yang jawabannya adalah kaidah. Air itu pada asalnya adalah suci dan apa? Mensucikan. Walaupun masuk najis ke dalamnya, tetap air itu suci dan mensucikan selama tidak berubah apa? sifat. Ya. Nah, kita punya sumur, ya, kemudian kita lihat lupa ada kucing mati, kucing mati bangkai kan demikian. Ya? Dan bangkai itu apa? Najis. Kemudian kita segera angkat kunci kucing tadi, kita lihat airnya bersih, ya, warna juga tidak berubah, baunya juga apa? Biasa. Nah, berarti air itu tetap apa? Suci dan mensucikan. Nah, maka antum juga jangan ragu ketika antum masuk ke WC kemudian ada ember, ya airnya bersih, kemudian tidak e, ada sifat apapun, jangan diwas-was oleh syaitan. Oh ini jangan-jangan terperciki terkena apa namanya air kencing. Wah ini wah ini airnya tidak suci, langsung kita buang air. Tidak seperti itu. Selama lahiriahnya, zahirnya adalah apa namanya? Ya, suci, bersih yakni tidak ada perubahan warna, rasa dan bau, maka hukum asalnya seperti dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'. <clears throat> Baik. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini hadis eh, tentang bi'r budaah, bi'r budaah, <clears throat> Dan hadis ini termasuk asal, ya, salah satu asal yang menjelaskan tentang air. Nah, kemudian ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Hadis berikutnya adalah hadis eh, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya beliau menceritakan tentang sisi dari kehidupan Nabi ali Shallallahu wasallam dengan istri-istri beliau. Nah Kata Ibnu Abbas, "Intaha an Nabiu sallallahu alaihi wasallam ila ba'di azwajihi wa qad fadila min ghusliha aw min wudu'iha فأراد أن يتوضأ به فقالت يا رسول الله إني اغتسلت منه من جنابة فقال إن الماء لا ينجس Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau menceritakan Ya, suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam beliau singgah ke salah satu istri beliau. Nah, dan beliau memiliki beberapa istri, ya. Kalau di siang harinya beliau berkeliling ke istri yang pertama, kedua, berkeliling untuk melihat hajat mereka. Naam. Namun nanti di malam harinya beliau berhenti di istri yang itu adalah jatah istri tadi untuk Nabi bermalam. Nah, dikisahkan di sini beliau sampai ke salah satu eh, istri beliau Kemudian ada air. Nah, yang air itu adalah sisa dari air yang digunakan untuk mandi istri beliau atau sisa wuduknya. Nah, ini kadang kan kita mendapatkan air sisa mandinya istri kan mungkin ya kan. Apalagi kalau airnya hangat, ini jelas sisa ini. Mandi malam-malam dingin, Eh, ember besar kok tinggal hanya sepertiga ini masih sisa. Tidak mungkin kalau bukan sisa. Nah, itu sisa air istri beliau. Nah, Rasul ingin berwudhu dengan air tadi. Ingin berwudhu. Ketika Rasul akan menggunakan air sisa tadi untuk berwudhu, istri beliau bertanya, ini mimba bisual tentunya. Ya Rasulullah mengabarkan, namun khabar mimba bisual, Ya, Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ini tu minhu min janabah. Ya Rasulullah, air ini tadi baru saya gunakan untuk mandi janabah. Dari haid atau yang lain. Ya. Apa boleh Yani itu digunakan untuk ber, berwudu? Nah. Faqala maka Nabi mengatakan innal ma'a la yanjus. Air itu tidak menjadi najis. Selama air itu sifat-sifatnya tetap sifat air yang mutlak. Tidak berubah warnanya, tidak berubah sifatnya. Kalau ada najis yang masuk, apalagi manusia tidak najis. Ya. Itu adalah sisa, apa namanya? Sisa e, mandi. Dan ini juga dalil air mustamal itu tidak menjadikan apa namanya e, air tadi tidak bisa digunakan untuk apa? Untuk bersuci. Namanya orang mandi, kemudian ada sisa, mesti air yang mengenai badannya juga ada Masuk ke situ. Ya. Ada air mustakmal yang apa namanya bercampur dengan air yang ada. Ya. Ini tidak menjadikan air itu najis atau tidak bisa digunakan untuk mandi atau berwudhu Nabi berwudhu dengan sisa air yang digunakan untuk mandi janabah istri beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masyarul muslimin rahiman rahimakumullah. Eh, ini mungkin beberapa hadis yang bisa kita baca ya pada pertemuan kali ini. Nah, biidznillah ya azza wajal kita akan melanjutkan eh, pembacaan eh, hadis-hadis yang lain pada kesempatan yang akan datang untuk kita mengambil fawaid tentunya ya. Di samping sisi yang kita ingatkan kepada antum semuanya adalah sisi semangat para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi ajma'in di dalam mereka bertanya kepada ahlul ilm, bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, ya. Sehingga mereka menjadi a'lamun nas, generasi yang paling berilmu.